Ini janji Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau akan diberi oleh Allah dua harta yang sangat berharga ini, emas dan perak. Yang jadi masalah, kapan beliau mendapatkan dua harta tadi? Kapan Allah memberikan dua kansen tadi? Am fi hayatihi am ba'da mautihi? Apakah ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat? Jawabnya ba'da mautihi. Setelah beliau wafat. Janji Allah tersebut diberikan setelah Nabi wafat. Berarti umatnya, umat beliau. Tetapi lafad yang keluar dari lisan beliau adalah U'titu, aku diberi aku diberi dua kansun. Padahal yang diberi adalah umatnya. Karena ketika beliau masih hidup, belum seluruh Romawi dan Parsi ditaklukkan. Hataulah kita dari sini bahwa banyak ucapan-ucapan beliau yang lafadznya aku, tetapi yang dimaksud adalah umatku. Dan hal seperti ini banyak. Oleh karena itu, tidak boleh kita selalu hanya berpatokan dari segi bahasa. Karena banyak yang dari segi bahasa, tetapi oh, secara segi makna syar'i oh, beda. lakin ma u'tiyat ummatuhu fahuwa kal mu'ta fahuwa kal mu'ti lahu maka apa yang diberikan kepada umatnya seolah-olah diberikan kepada beliau li anna imtidada mulkil ummati la li annaha ummatun arabiyyatun kama yaquluhu yaquluhu al-juhal karena uh, bertambahnya kekuasaan umat ini, kekuasaan umat Islam ini, itu adalah seluruh umat. Bukan seperti yang disangka oleh orang-orang jahil bahwa itu Arab. Bahwa Islam itu Arab. Sebagian pendeta Yahudi dan Nasrani di zaman itu, zaman dahulu, tidak sanggup mengatakan kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Nabi. Tidak sanggup. Karena bukti-buktinya begitu jelas. Bertebaran di kitab Taurat dan Injil mereka. Mereka tidak sanggup. Untuk mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Nabi. Tidak sanggup. Ya. Jika mereka mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi, aib besar karena jelas sekali di Taurat dan Injil mereka. Oleh karena itu, mereka tetap mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Ini pendeta dan pastor waktu itu. Sezaman dengan Nabi atau beberapa tahun setelah Nabi wafat. Mereka tidak sanggup. Maka mereka tetap mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi Rasul. Tapi khusus bangsa Arab. Ah. khusus bangsa Arab. Aini. Oh, sekarang jahil. Pendeta dan pastor hari ini jahil. Begitu jahilnya. Okay. Yang dulu alim. Karena perubahan Taurat dan Injil dahulu tidak sedahsyat sekarang tentunya. Kan semakin lama semakin berubah, semakin lama semakin berubah. Dahulu masih banyak yang asli. Yeah. Iya. Nah, mengatakan dengan jujur bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul Nabi Rasul. Tapi nah, dibatasi oleh mereka bangsa Arab, khusus bangsa Arab. Ini dijawab oleh mereka ketika Kaisar Romawi waktu itu mengatakan jika kalian mengakui bahwa Muhammad SAW adalah Rasul, kenapa kita nggak ikut saja? Yeah. Romawi uh, lebih jujur Nah, dijawab itu. Kita bukan Arab, kita bukan Israel. Kita orang Romawi. Nah, ini yang mereka uh, ucapkan. Dan ini pun kejahilan luar biasa. Rahmatan lil alamin. بل لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم Eh, akan tetapi yang benar bukan kekhususan bangsa Arab, yang benar adalah seluruh umat Islam ini. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh umat Islam ini. Sebab kalau khusus bangsa Arab, maka tentu tidak sampai ke timur, ke barat, yang ada di negeri kita ini tidak akan dihitung. Kalau yang dimaksud nubuat beliau itu khusus Arab khusus bangsa Arab. Kemudian kita baca matanya dulu. <clears throat> Wa inni sa'altu rabbi li ummati dan sungguh aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku. Apa? Allah yuhulikaha bisanatin bi'ammah agar umatku tidak binasa karena sanah. Sanah ini uh, al-jadab, al-qahab, uh, kemarau panjang, uh, paceklik, uh, musim yang mendatangkan kebinasaan sebagaimana yang menimpa pada zaman Nabi Yusuf. Ya. 7 tahun. Ah, Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar umatnya tidak binasa secara keseluruhan karena oh, kemarau panjang. Dan doa ini terkabul. Secara umum ya. Kalau di sebuah negeri saja di Ethiopia misalnya di Bangladesh misalnya mungkin secara umum semuanya seluruh kaum muslimin di muka bumi ini semuanya ditimpa kemarau panjang dan binasa ini tidak mungkin tidak mungkin ini permohonan Nabi dan sudah dikabulkan wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim aku juga memohon kepada Allah agar Allah tidak memberikan kekuasaan kepada musuh menguasai kaum muslimin secara keseluruhan. Dan ini terkabul. Ya, ini terkabul. Maka tidak pernah di satu zaman di mana seluruh kaum muslimin di jagat raya ini dikuasai oleh musuh semua. Tidak. Kalau satu negeri mungkin, satu dua negeri, misalnya Indonesia waktu itu eh, selama beberapa abad dikuasai oleh Belanda misalnya. Negeri Muslim dikuasai oleh negeri kafir, mungkin. Yang tidak mungkin, yang dimaksud oleh Nabi, doa Nabi seluruh kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, musuh dari kaum muslimin. Ini tidak mungkin fayastabiha bayadatahu ya. sampai ke akar-akarnya binasa semua dikalahkan gitu ini tidak mungkin wa inna rabbi qala dan sungguh Rabbku Allah berkata ya Muhammad wahai Muhammad inni idza qadaitu qada'an Sungguh jika aku menetapkan satu ketetapan, memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, tidak mungkin gagal. Tidak mungkin tertolak. Tidak mungkin tidak tidak terjadi. Jadi jika aku memutuskan satu keputusan, pasti itu terjadi. Jika tidak terjadi, berarti Allah tidak mentakdirkan. Nanti akan dibahas oleh beliau e, berarti Allah mentakdirkan perzinahan, menghendaki pelacuran karena ada pelacuran. Berarti Allah menghendaki kekufuran karena banyak kekufuran di muka bumi ini. Berarti Allah menghendaki praktek perdukunan karena banyak praktek perdukunan di muka bumi ini. Al jawab tidak. Loh, tadi katanya semua yang terjadi ketentuan Allah. Ah, nanti akan dijawab oleh beliau bahwa ketentuan Allah dibagi kehendak Allah dibagi dua ya syar'i dan kauni kauni dan syar'i orang yang tidak paham kaidah ini bingung dan dia mengatakan Allah menghendaki keburukan ya atau sebaliknya terjadi sesuatu yang belum Allah rencanakan, yang tidak Allah kehendaki. Dua-duanya keliru. Dua-duanya salah. Nah, maka yang benar ucapan ahli sunnah wal jamaah. Bahwa betul itu kehendak, tapi bukan syar'i. Ya. Yes. Karena kehendak Allah ada dua. Dan beliau bawakan dalilnya. Tidak salah-salah. Ya. Betul bahwa Nabi tidak secara oh, mengatakan takdir dibagi dua, kehendak Allah dibagi dua, enggak. Tetapi inilah para ulama bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Kita jadi faham setelah diajarkan oleh para ulama. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة Ini jawaban Allah Dan sungguh aku berikan kepadamu Kepada umatmu Bahwa aku tidak akan membinasakan umatmu Dengan musim buruk Musim kering, musim kemarau secara umum وألا أسلط عليهم عدوا من siwa anfusihim fasabiha baydatahum dan juga aku tidak memberikan kekuasaan pada musuh di luar mereka, di luar kaum muslimin, di luar umatmu sehingga musuh menguasai seluruh umatmu sampai semua dikuasai oleh musuh sampai ke akar-akarnya, eh, ini tidak walau istama alaihim man biaktariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da ini ini ini yang tidak dikabulkan ya apa satu sama lain saling membinasakan satu sama lain saling menyerang ini ini sunatullah ini ketentuan Allah ini kodok dari Allah, takdir dari Allah, kehendak dari Allah secara syar'i apa kauni? Iya kauni. Ya. Yeah. Maka didahului oleh ucapan Allah, "Inni idza itu qada'an fa innahu la yurad." Jika aku telah menentukan satu ketentuan, maka pasti terjadi. Pasti terjadi. Salah satunya ini yang tidak disukai. Jangankan kita Allah sendiri tidak suka. Kan yang disukai oleh Allah semuanya kebaikan. Kaum muslimin ini saling menyerang, saling membinasakan kan tidak baik. Allah tidak menyukai. Secara uh, syar'i. Ya. Yeah. Wasfi ba'duhum ba'da. Satu sama lain saling menyerang, saling uh, menawan, saling membinasakan. Ini yang akan terjadi dan kita saksikan hari ini perang sama musyrik. Ya, ini yang terjadi. Adapun kaum muslimin dikalahkan oleh musuh habis binasa semuanya tidak mungkin. Sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin. Yang mungkin apa? Sesama muslim. Ah, mari kita lihat syarahnya. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة هكذا في الأصل uh, asalnya seperti ini eh, kalimatnya memang seperti ini maknanya bimahlakatin ammah binasa secara umum di sebagian naskah bisanatin ammatin dengan Oh, musim buruk secara umum. Kemudian beliau menerangkan apa itu asana, Ya, bukan tahun ya, yang dimaksud ini bukan tahun, tetapi uh, musim buruk atau tahun-tahun yang buruk. Sini yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa Allahumma ja'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Ini doa buruk Nabi untuk kafir Quraisy. Doa buruk Nabi untuk kafir Quraisy. Mendoakan agar mereka ditimpa sinin kemarau panjang dan terjadi terjadi kafir Quraisy mendapatkan doa buruk dari Nabi, tetapi mereka tidak bertaubat. Tidak, mereka tidak masuk ke Islam. Akhirnya mereka dibinasakan dalam perang Badar. Ya, ini ucapan para imam menafsirkan doa Nabi. Ya, dari sini keluar beberapa hukum, di antaranya bolehnya mendoakan buruk untuk orang-orang kafir. Bahkan untuk sesama muslim boleh. Seorang muslim yang terang-terangan melanggar sunnah, terang-terangan membela bid'ah, maka boleh mendoakan buruk untuk orang seperti ini. Sebagaimana Nabi pernah mendoakan buruk kepada seorang yang tidak mau makan dan minum dengan tangan kanan. Dia selalu dengan tangan kiri dinasihati oleh Nabi, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Orang ini ngeyel, tidak mau. Dengan mengatakan, aku sudah terbiasa, aku tidak bisa dengan tangan kanan. Didoakan buruk oleh Nabi, dan seketika tidak bisa mengangkat tangan. Berarti doa buruk boleh. Ya. Yeah. Dari lain banyak. Misalnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ittaqu da'watal madlub." Hati-hati kalian terhadap doanya orang yang engkau dolimi. Pasti doa buruk, nggak mungkin doa baik. Ya, berarti doa buruk boleh. Kemudian beliau membawakan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin." Sungguh kami telah timpakan kepada keluarga Firaun sinin, Beliau ingin membawakan beberapa beberapa ayat, beberapa hadis tentang sini yang dimaksud kemarau panjang. wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum la yusallitu alaihim aduwan wal adu beliau membahas apa itu musuh musuh adalah diddul wali lawan kata wali itu musuh musuh adalah lawan kata wali ya oleh karena itu orang-orang yang memusuhi wali Allah adantuhu bil harbi aku umumkan perang dengan dia karena wali Allah kekasih Allah. Berarti kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, berarti Allah ikut memusuhi dia. Ya, karena wali lawan katanya al-adu, musuh. Wahyu al-mu'adi al mubgit al-haqid itu orang yang memusuhi yang membenci yang tidak ada rasa cinta, yang iri dan seterusnya, sifat musuh seperti itu. Wa a'da'ul muslimina hunahum al-kuffar. Dan yang dimaksud yang dimaksud musuh-musuh kaum muslimin di sini adalah orang-orang kafir, bukan setan. Setan lain lagi. Ya, bahwa setan itu musuh yang nyata, ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan setan, tapi orang-orang kafir. Ya. Karena setan secara umum tidak memudaratkan kaum muslimin secara fisik, menyerang, membunuh, tidak. Secara umum, ya. Eh, sedikit sedikit sekali orang mati, orang sengsara, binasa karena ji Ada sedikit. Yang banyak karena manusia. Ya. Karena kekuatan manusia jauh lebih besar dari kekuatan ji Ya kekuatan manusia terhadap sesama manusia ini lebih besar daripada jin secara umum. Ya. Ada orang mati karena jin satu dua disantet. Membandingkan dengan bom, nah, bom bisa ratusan ribuan. Bom dari siapa? Dari manusia. Gitu ya. Maka orang yang mencari kekuatan dari jin, orang yang bodoh. Karena kekuatan jin itu oh, kalah dengan kekuatan manusia. Walihada qal min siwa anfusihi. Oleh karena itu Nabi bersabda selain diri mereka berarti orang kafir. Di luar kaum muslimi orang kafir. Kemudian baidoh. Baidoh yang dimaksud di sini bukan telur ya, telur baidoh juga. Ma yuj'alu 'ala ra'si wiqayatan minas siham. Sesuatu yang dipakai di kepala dengan tujuan melindungi kepala itu dari anak panah. Ya. Jadi seperti topi uh, besi begitu. Uh, eh, tapi yang dimaksud di sini adalah yadhharu 'alaihim wa yaghlibuhum. Mengalahkan mereka mengalahkan, membinasakan kaum muslimin. Ini yang tidak mungkin karena sudah dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Jika aku menentukan satu ketentuan maka pasti terjadi, tidak mungkin gagal. I'lam anna qada Allahi naw'at. Kata beliau, Ketahuilah bahwa qada Allah, qada kodar, takdir sama. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah sebelum sesuatu itu terjadi jauh-jauh hari. Bahkan sebelum langit dan bumi ini ada. Berapa? 50 ribu tahun. Berarti jauh-jauh hari. Sudah dikehendaki oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah. Artinya itu makhluk ya, ciptaan Allah. Yang pertama, qada'un sar'iyyun qad yurad. Qada' yang syar'i, kehendak yang syar'i. Dan ini bisa Eh, tidak terjadi. Ya. Waqad yuriduhum Allah wa la yaqbalunahu. Eh, kadang-kadang Allah menghendaki ya, tetapi uh, tidak terjadi gitu. Seperti Allah menghendaki manusia ini semua beriman, Allah menghendaki kaum muslimin semua salat, Allah menghendaki kaum muslimin membayar zakat. Kenyataan tidak. Kenyataan banyak manusia yang kafir, banyak kaum muslimin yang tidak sholat, tidak bayar zakat. Padahal Allah menghendaki seluruh kaum muslimin sholat. Berarti ini kodok serapa, kehendak serapa, syar'i. Karena secara syar'i tidak mungkin Allah menghendaki kekufuran, tidak sholat, tidak zakat, karena itu jika kita melakukan sebuah keburukan maksiat, kita tidak boleh mengatakan ini kehendak Allah. Ya. Tadi saya tidak sholat, ini kehendak Allah. Tadi saya minum khamr, ini kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menghendaki kemaksiatan. Ya. Yang kedua, qada'un kauniyun la yurad wa la budda yunfa. Qada' yang kauni, kehendak yang kauni ini tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak. Pasti terlaksana. Wala budda ayunfa. Pasti. Ya. Oleh karena itu, apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh Allah di hadis di atas, Inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya, bukan syar'i. Bukan syar'i. Kalau syar'i bisa tidak terjadi wa kullan al-qada'aini qada'un bil haq dan dua-duanya kodok secara syar'i dan kodok secara kauni dua-duanya kodok secara hak hak Allah menghendaki e, keimanan itu hak terjadi atau tidak terjadi yang kauni juga hak karena tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah melakukan sesuatu yang di luar al-haq. Ini dikumpulkan dalam sebuah ayat dalam surah Ghafir, "Wallahu yaqdi bil haq." Allah menentukan dengan hak. Semua yang dilakukan oleh Allah hak, mempunyai hikmah. Diketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Ya, diketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Di sini salah berdiri di tengah-tengah antara mutazila dengan Asy'ariyah. Apa kata mutazila? Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Perintah Allah, larangan Allah pasti ada hikmahnya. Dan diketahui oleh manusia. Manusia harus tahu. Iya. Ini salah, ini keliru. Asyariah sebaliknya. Karena Asyariah itu e, muncul dalam rangka menolak Mu'tazilah secara e, mujmal, secara keseluruhan. Oleh karena itu, apapun yang diucapkan oleh Mu'tazilah selalu diselisihi oleh Asyariah. Asalah berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, Mu'tazilah gulu ke kanan, Asy'ariyah gulu ke kiri. Ya, Mu'tazilah gulu ke kiri, Asy'ariyah gulu ke kanan. Asalah berada di tengah-tengah. Apa kata Asy'ariyah? Allah merintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu dan tidak ada hikmahnya. Suka-suka Allah, tidak ada hikmah. Jadi Allah melarang makan babi, ya memang Allah mau melarang itu. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada arti apa-apa. Allah melarang zina, Allah melarang judi, Allah melarang mencuri. Ya memang Allah mau melarang saja. Allah menyuruh salat, Allah menyuruh sujud, Allah menyuruh uh, bayar zakat, haji. Memang Allah mau menyuruh itu. Tidak ada hikmah di balik itu. Ini keliru, ini batil. Mu'tazilah batil juga. Dua-duanya batil. Terlalu hulu. Asalaf berada di tengah-tengah. Karena Mu'tazila mengatakan pasti ada hikmahnya dan itu diketahui oleh manusia. Adapun salah mengatakan Pasti ada hikmahnya, tapi manusia tidak harus tahu. Tidak selamanya manusia tahu. Allah melarang kita membunuh, kita tahu apa hikmahnya. Ya, kita tahu hikmah haramnya membunuh, haramnya mendolimi orang, haramnya memperkosa, haramnya korupsi. Kita tahu hikmahnya. Ya, tapi haramnya babi misalnya, haramnya darah Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Ya. Allah menyuruh kita bersodakoh, kita tahu hikmahnya. Allah menyuruh kita berjihad, tahu hikmahnya. Tapi Allah menyuruh kita melempar jumrah, tahu hikmahnya? Tidak tahu. Mencium hajarat suara, tahu hikmahnya? Tidak tahu. Tidak harus tahu, ah, ini tidak salah. Mu'tazilah harus tahu. Oleh karena itu, kalau tidak ketahuan hikmahnya apa, ditinggalkan oleh Mu'tazilah. Karena Mu'tazila mengutamakan akal daripada dalil. Jika dalil berhadapan dengan akal, akal yang dipakai. Ini Mu'tazila. Ya. Begitulah selamanya. Ahlus sunnah wal jamaah as-salaf Al-Ta'ifatul Mansurah Al-Fiqatul Najiyah selalu berada di tengah-tengah di antara dua gulu. Gulunya Khawarij dengan gulunya Murji'ah salaf berada di tengah-tengah. Ya. Khawarij mengatakan berzina kafir, gugur imannya semua seluruh imannya gugur dengan zina, dengan minum khamar, dengan berjudi. Karena iman harus sempurna. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi. Gul. Gul. Murji'ah sebaliknya. Mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, iman tidak terpengaruh ya, maka imannya seseorang yang tidak pernah berzina dengan imannya para pezina sama. Sama-sama beriman kepada Allah. Mereka kitab hari akhir dan seterusnya. Ya. Orang yang rajin sholat dengan orang yang malas-malasan sholat, imannya sama. Imannya ahli maksiat dengan imannya para sahabat, bahkan imannya Rasulullah, imannya Jibril, sama semua. Dua-duanya keliru, dua-duanya bulu. Salaf berada di tengah-tengah. Apa kata salaf kalau sunnah wal Iman dipengaruhi oleh amal. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah ketika melaksanakan ketaatan, berkurang ketika melaksanakan kemaksiatan. Dia sholat, iman bertambah. Dia puasa, iman bertambah. Dia minum khamer iman berkurang, dan seterusnya. Ya. Selalu begitu, salah. Ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dan begitulah Islam. Umat Islam kan berada di tengah-tengah antara Umat Islam ini berada di tengah-tengah antara iya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu gulu, Nasrani terlalu gulu, kaum muslimin berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf satu firqah di antara 73 firqah berada di tengah-tengah di antara dua bumi. Kemudian beliau mencontohkan tentang kodok yang syar'i, kehendak yang syar'i, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya dan rokmu Allah telah qada telah menentukan, telah mentakdirkan Allah ta'budu illa iya bahwa jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Ini qada. Ini qada, kehendak Allah. Pasti terjadi? Tidak. Berapa banyak manusia yang tidak menyembah Allah atau menyembah Allah bersamaan dengan menyembah yang lain, musyrik. Padahal Allah telah qada. Allah telah menentukan bahwa kalian jangan menyembah selain Allah. Maka qada di sini uh, bukan kaum. Li'annahu law kana kauniyan lakana kullun nasi la ya'buduna Allah Jika kodok di sini itu kodok kauni, pasti terjadi. Tentu tidak ada satupun manusia yang tidak menyembah Allah. Seluruh manusia pasti menyembah Allah. Kenyataan tidak. Berarti kodok di sini adalah syar'i, bukan kauni. Kemudian ayat tentang kodok secara kauni. Uh, juga terdapat dalam surat Al-Isra. Qala Allah Ta'ala wa qadayna ila bani Israel. Kami telah kodok. Allah telah kodok, telah menentukan untuk Bani Israel di dalam Alkitab la tufsidunna fil ardi marratain bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali. Berbuat kerusakan, apakah Allah menghendaki kerusakan? Tentu tidak. Allah menghendaki al-mufsidin? Tentu tidak. Secara syar'i. Ya, dan ini terjadi. Ini terjadi. Bani Israel eh, berbuat kerusakan. لأن الله تعالى لا yabdi شرعا بالفساد secara syar'i Allah tidak pernah menghendaki kerusakan lakinnahu yaqdi bihi kaunan wa in kana yaqrahu subhana secara kauni Allah menentukan tetapi Allah tidak menyukai lu kok begitu ah, itulah hikmah fa inna Allah la yuhibbul fasad wal mufsidin Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menyukai orang-orang yang rusak, lakinnahu yakti bidzalika li hikmatin balighatin. Kenapa Allah lakukan itu semua? Karena ada hikmah yang dalam. Ada hikmah yang dalam. Ada hikmah di balik itu. Siapa yang tahu? Allah. Mungkinkah kita tahu? Mungkin. Tapi mungkin saja. Mungkin tahu, mungkin tidak. Kalau tidak tahu, jangan memaksakan diri. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan harus tahu apa ini hikmahnya. Jadi semuanya harus tahu hikmahnya. Maka sering kita dengar. Hikmahnya orang sujud, hikmahnya uh, orang ruku, hikmahnya wudhu, memaksakan diri. Padahal tidak tahu kita. Kenapa wajah dulu, kenapa nggak kaki dulu. Tahukah? Nggak, apakah ada hikmahnya? Tentu wajib kita mengatakan. Sebab kalau kita mengatakan tidak ada hikmahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, berarti Allah telah melakukan sia-sia. Allah telah menyuruh kita melakukan hal yang sia-sia. Karena mau kaki dulu, mau wajah dulu sama saja. Kenapa Allah e, mewajibkan harus wajah dulu? Kaki terakhir. Pasti kita yakini ada hikmahnya, ada rahasianya. Tetapi kita tidak harus tahu dan jangan sok tahu. Wah, banyak sok tahu. Maka terjadilah pengarangan, ya, ngarang. Uh, karena di wajah itu banyak banyak dosanya kan mata, dosa mata, dosa mulut, ya, dosa hidung, dosa ah, maka wajah uh, ya. Nah, ini wahyu dari mana? Keterangan dari mana? Kalau ini datang dari Allah dan Rasulnya tentu sami wa anak. Kalau tidak, bagaimana kita roj bil bayi Mengira-ira sesuatu yang gaib. Kecuali manfaat sedekah, manfaat berjihad, manfaat nikah, kita bisa menyaksikan bahkan merasakan. Allah dan Rasulnya menyuruh kita nikah, menyuruh kita berjihad, menyuruh kita sedekah dan manfaatnya jelas, hikmahnya jelas. Tapi wudhu kita tidak tahu, tayamum kita tidak tahu sekali lagi wajib bagi kita meyakini ada hikmah. Oleh karena itu Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Firaun, Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Dajjal. Pasti ada hikmah, hikmah balik. Hanya kita tidak tahu. Yeah. كما قسم خلقه إلى مؤمنين وكافرين sebagaimana Allah membagi makhluk-makhluknya menjadi dua golongan yaitu al-mu'minin al-kafirin sebagian orang-orang yang beriman sebagian orang-orang kafir dibagi oleh Allah Allah tidak menciptakan uh, seluruh manusia ini beriman semua atau kafir semua kecuali beberapa masa saja Ya, pernah terjadi di muka bumi ini seluruh manusia beriman semua, tidak ada yang kafir, muslim semua, tidak ada yang non muslim pernah terjadi. Berapa lama? Berapa lama? 10 abad. Ya, 1000 tahun. Dari kapan ke kapan? Dari hari pertama Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi sampai 10 abad setelah itu. 1000 tahun setelah itu. Ini tafsiran Ibn Abbas. Itu Ibn Abbas oh, jauh lebih tahu daripada kita semua. Ya, Ibn Abbas menafsirkan uh, firman Allah Ta'ala Kana nasu ummatan wahidatan Dulu manusia itu umat yang satu umat yang bersatu. Dulu kapan? Bersatu berarti tidak ada yang berselisih. Tidak ada yang berselisih bersatu dalam segala hal, tidak berkelahi, tidak tonjok-tonjokan, tidak bunuh-bunuhan. Muskil. Muskil. Ya. Beberapa tahun setelah Adam diturunkan, terjadi pembunuhan. Bahkan, abang membunuh adik. Ya. Maka menurut Ibn Abbas bukan itu yang dimaksud. Bukan bersatu tidak berselisih dalam masalah dunia, tapi masalah akidah. Masalah akidah. Maka maksud kanan nasu ummatan wahidatan dulu manusia itu dalam umat yang bersatu, bersatu sama tidak berselisih, semuanya berakidah. Tidak ada satupun manusia yang syirik, yang berbuat syirik, jangankan non muslim, syirik saja nggak ada. Sekarang kan kaum muslimin saja berbuat syirik. Non muslim jelas. Seluruh non muslim pasti berbuat syirik. Hari ini kaum muslimin berbuat syirik. Hari itu tidak ada selama seribu tahun. Sepuluh abad. Ya. Taulah kita dari sini bahwa persatuan yang sesungguhnya, persatuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah persatuan akidah. Akidah bukan persatuan salaman pelukan rangkulan ya tidak saling caci tidak saling maki bukan itu yang dimaksud ya karena kita ini manusia mana mungkin manusia dalam satu masa tidak ada yang berselisih tidak mungkin hayal itu hanya ada di surga ya bertemu jual beli sewa menyewa selisih paham pasti pasti manusia contoh manusia terbaik para sahabat berselisih bahkan Abu Bakar dan Umar berapa kali berselisih urusan dunia jadi bersatu adalah seluruhnya menyembah Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah, berakidah sahihah, bertauhid yang hak itu bersatu. Ya, maka dakwah persatuan umat adalah dakwah tauhid. Ketika seorang berdakwah tauhid, mengajarkan tauhid yang hak, rubiyah, uluhiyah, asma wa sifat, berarti dia sedang e, berdakwah menuju persatuan umat yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Lima Ya. لما يترتب على dari من yang agung uh, hal ini yaitu Allah membagi manusia menjadi al-kafirin dan al-mukminin ada masalah ada kemaslahatan yang azimah yang besar tapi sekali lagi kita tidak wajib tahu ya wallahu a'lam ya kita salat dulu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam واخر دعوانا الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Thank utama mana antara tauhid dan manhaj? Jawab manhaj. Manhaj yang benar pasti insyaallah tauhidnya benar. Ketika manhajnya benar, tauhidnya pasti akan benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, muamalahnya benar dan seterusnya. Kalau tersalah maka kesalahan seorang manusia ketergelinciran seorang manusia. Pasti tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Bukan kesalahan manhaj seperti kesalahan orang Mu'tazilah, kesalahan orang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, syariah, Khawarij. Ini kesalahan manhaj. Walaupun mereka belum pernah berzina, belum pernah minum khamar, belum pernah berjudi, belum pernah meninggalkan sholat, tetapi kesalahan mereka sangat besar, yaitu kesalahan manhaj. Adapun tauhidnya benar, manhajnya tidak benar, maka seperti yang kita lihat sebagian kaum muslimin. Apa yang mereka pelajari kitab tauhid, rububiyah, rububiyah, semua sifat benar. Ya, kemudian sifat salat Nabi Syahalbani dipelajari Salatnya mengikuti sunnah Nabi, tapi mengkafir-kafirkan penguasa, mencaci maki penguasa. Manhatnya tidak benar, tidak mengikuti manhat para sahabat. Adakah para sahabat mencaci maki Hajjaj bin Yusuf? Yazid sebagai penguasa hari itu yang pak banyak tidak disukai oleh para sahabat? Tidak. Ya. Maka manhat lebih besar. Ketika didolimi, apakah mendoakan kebaikan lebih baik nilainya dibandingkan dengan mendoakan keburukan bagi orang yang menzolimi tersebut? Iya, mendoakan kebaikan lebih baik daripada mendoakan keburukan. Tetapi mendoakan keburukan boleh. Ya. Rizki dan agama yang dianut manusia apakah termasuk kodo syar'i atau qauli. Ketika itu kebaikan ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka itu syar'i. Ketika tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, maka itu kauni yang pasti terjadi, yang sudah terjadi itu kauni. Ya. Yeah. Terjatuh, kepleset, dipecat dari kerjaan, dan seterusnya. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pahala dosa. Maka itu kaumi. Adapun eh, ketinggalan sholat berjamaah, eh, berjudi, minum khamar, ini syar'i. Ya. Karena Allah tidak mungkin menghendaki e, zina, khamar, judi dan seterusnya. Apakah mencari barang yang hilang di masjid dilarang secara mutlak? Mengumumkan. Mengumumkan. Saudara-saudara, siapa yang melihat arloji saya hilang di masjid ini, merek ini, ini, ay. Adapun antum diem saja nyari Ya boleh, ya. Masa nggak boleh dicari, ya. Itu hilang di masjid nggak boleh dicari, ya. Salah paham. Siapa yang dimaksud dengan ulama Zahiriyah? Uh, bukan ya. Zahiriyah ini bukan ulama. Uh, madhab Zahiriyah yang dimaksud bukan seperti yang kita bayangkan uh, berdasarkan Zahirnya secara mutlak. Tidak. Tidak. Uh, Daud al atau Ibnu Hazm muridnya dikenal sebagai ulama yang berpegang pada dohir tetapi tidak seperti yang kita bayangkan tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang dohiri hari ini jadi semuanya surah dohirnya ya oh, banyak sabda-sabda Nabi yang dimaksud tetapi tidak secara dohirnya seperti Nabi mengatakan, jangan kalian sholat asar sebelum sampai benteng Bani Quraidah. Ini para sahabat tidak semuanya memahami secara zahir. Berarti walaupun sudah maghrib jangan sholat asar. Karena Nabi menyuruh kita sholat asar di benteng Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan, maksud Nabi kita disuruh cepat-cepat. Agar sampai benteng Bani Quraidah sebelum maghrib. Jadi sholat asar di Bani Quraidah. Maksudnya seperti itu. Maka berselisih kan dua sahabat. Kaum Qadariyah meyakini bahwa semua yang dilakukan manusia murni kehendak manusia bukan kehendak Allah. Sementara Jabariyah yakin bahwa apa yang dilakukan manusia semuanya kehendak Allah, manusia hanya seperti robot. Bagaimana kita yang berada di tengah-tengah akidah ini? Eh ini tadi. Bahas apa ini? Kauniyah apa syariah? Gitu. Kalau kauniyah betul, semuanya kehendak Allah. Nah, kalau membahas tentang syariah, maka Allah tidak pernah menghendaki kecuali kebaikan. Ya, yang baru kita bahas itu menjawab pertanyaan tadi ada dua kehendak, kauniyah dan syariah. Jabariyah tidak, semuanya kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya Allah yang berperan, manusia seperti robot semua, maka orang yang sedang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang sedang minum khamar maka dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Jelas ini sesat dan menyesatkan. Wanita akalnya kurang, apakah memahaminya hanya sebatas urusan saksi dalam surat hutang atau secara umum memang wanita pemahaman mereka terhadap Islam kurang dibanding pria. Kenyataan seperti itu. Bahwa saksi wanita itu separuh dari laki-laki, jika ada pernikahan maka sah dengan dua saksi laki-laki, kalau wanita maka harus empat, ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Adapun contoh lain banyak. Kita lihat di antara para nabi dan rasul tidak ada yang wanita. Dan begitu. Kemudian sabda Nabi banyak laki-laki yang sempurna. Sedikit wanita yang sempurna. Kita akan menyaksikan di dunia ini. Lihat presiden di muka bumi ini. Kebanyakan laki-laki. Ya. Mereka yang teriak-teriak emansipasi di negaranya Presiden umumnya laki-laki. Sedikit sekali yang wanita. Menteri, pejabat, yang ahli ini itu umumnya laki-laki. Wanita ada. Rijalul hadis, maka disebut rijalul hadis. Ya, tidak ada nisaul hadis, apakah tidak ada wanita? Ada sedikit. Ada sedikit. Umumnya laki-laki. Maka laki-laki itu simbol kemuliaan, keberanian, Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan, jika Rasulullah bersabda, maka itu yang aku pegang. Jika para sahabat bersab berkata, itu yang aku pegang. Tapi bukan kata Nabi, bukan kata sahabat, tapi setelah itu, maka dia laki-laki, aku laki-laki. Ya, dia laki-laki, aku laki-laki. Artinya dia bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kalau bukan Nabi, kalau bukan kesepakatan sahabat. Ini adil. Ucapan beliau sangat adil. Bahwa kita tidak boleh uh, takut apabila kita punya ilmu. Ya, yang kita harus tunduk adalah ucapan Rasulullah, kemudian kesepakatan sahabat. Salah satu hikmah sedekah ada yang bilang untuk memancing rizki yang lain. Benarkah? Bolehkah bersedekah dengan niat mendapatkan rizki yang lebih besar? Uh, ini memang uh, firman Allah, sabda Nabi. Banyak sekali ayat-ayat, sabda-sabda Nabi yang uh, menggemarkan kita bersedekah akan dibalas uh, dengan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat dan seterusnya. Tentu kita beriman dengan janji Allah dan Rasulnya ini. Boleh kita lakukan. Yang tidak boleh memastikan. Yang tidak boleh memastikan. Ini rojma bil ghaib. Karena hal ini kan gaib. Kita hanya bisa memohon, mengharap, menantikan, memastikan tidak boleh. Bapak lagi butuh uang ya? Berapa? 100 juta. Nah, 100 juta bagi 10 berapa? 10 juta. Ah, sekarang Bapak sudah dapat 10 juta. Ya, tunggu nanti 2 bulan dapat 100 juta. Ini rajman bil ghaib. Mana wahyu mengatakan dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Bahkan di dunia ini juga tidak ada dikata. Di akhirat, dunia dan akhirat. Kan bukan dunia saja, dunia dan akhirat. Kalau di, di dunia tidak dibalas, ya tentu di akhirat. Kalau ibadah itu ikhlas, Allah menerima. Kalau tidak ikhlas, Allah tidak menerima bagaimana? Maka tidak boleh memastikan. Bagaimana hukum orang yang biasa pulang kerja sore dan sampai di rumah di awal isya dan belum sholat maghrib? Apakah ini termasuk alasan syar'i untuk menjama sholat? Kalau tiap hari seperti itu saya kira tidak ya. Karena kalau tiap hari seperti itu kan bisa diperhitungkan. Berhenti di sini uh, atau uh, naik kendaraan ini, ya apalagi di negeri kita ini Jakarta ini masjid di mana-mana tidak boleh. Kecuali sekali waktu. Kita tidak tahu naik kendaraan umum, berhenti di mana kita nggak tahu mungkin. Tapi kalau setiap hari tidak. Ya. Burukkah orang yang mengerjakan salat malam dengan harapan diberi oleh Allah pekerjaan yang halal sebagai pengganti pekerjaan yang haram yang sedang dijalani? Mohon saja kepada Allah. Mohon saja kepada Allah. Ya. Jangan tukarkan amalan akhirat dengan amalan dunia. Kecuali yang memang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin panjang umur maka silaturahim. Siapa yang ingin diperluas rizkinya silaturahim. Ini kan sabda Nabi. Siapa yang ingin disembuhkan penyakitnya sedekah. Ini kan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tentu boleh kita yakini tapi siapa yang ingin dapat pekerjaan lebih baik, salat tahajudlah kan mana dalil? Kan nggak ada. Adapun salat tahajud kita memohon e, pahala dari Allah, balasan dari Allah. Kemudian setelah salat tahajud kita mohon diberi pekerjaan yang baik atau di sela-sela salat tahajud ketika sujud kita memohon kepada Allah supaya diberi e, pekerjaan yang baik tentu itu boleh. menjelaskan tafsir surat An-Nur ayat 2 sampai 5 terutama tentang pezina. Apa maksudnya zina hati, zina mata atau seperti apa? Tidak. Uh, yang diancam uh, cambuk zaniyat wazani fajlidu uh, orang yang berzina baiklah perempuan dan laki-laki maka jilidlah uh, cambuklah yang dimaksud zina farji Kan kata Nabi alaihi salatu wassalam, mata, tangan, kaki itu ada bagian zinanya. Maka zina mata dengan melihat, zina tangan dengan meraba, zina kaki dengan berjalan dan seterusnya dan semuanya itu dibenarkan atau tidak oleh oleh oleh farjinya. Oleh karena itu yang dimaksud zina dalam kaidah syar'i dengan farjinya bahwa zina mata ada, zina hati ada, tetapi itu bukan zina yang terancam oleh surat An-Nur tadi.